Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau lagi susah dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi, dalam segala keadaan tetap pujian itu milik Allah Subhanahu Dan ini yang harus dikatakan oleh seseorang ketika dia ditinggal mati oleh buah hatinya. Ngomong gampang. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini gampang, mati bikin lagi. Tapi ibu-ibu itu saya melihat sebagian akhwat-akhwat subhanallah, semoga Allah menjaga mereka. Itu baju-bajunya selalu dia cium dan dia menangis. Ya. Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati putranya Ibrahim radhiyallahu taala anhu Beliau meneteskan air mata ketika memakamkan. Maka apalagi seorang wanita berat berat sekali untuk mencapai kedudukan ini. Tapi hal itu akan mudah bagi yang Allah mudahkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diwakilkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Idza mata waladul 'abdi قال الله تعالى لملائكته قد قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقول حميدك واسترجعك فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحج سبحان الله Rasul menceritakan apabila meninggal, apabila wafat anak seorang hamba, ya anak kita, anak siapa saja, meninggal dunia. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya dan Allah lebih tahu dengan apa yang terjadi. Tapi Allah ingin menggambarkan bagaimana rahmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada malaikat yang sedang yang telah mencabut nyawanya, "Qabattum wala ta'ati?" Kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Kata malaikat, "Nah." Iya. Allah kemudian mengatakan, "Qabattum zamrata fu'adi?" Kalian cabut buah hatinya. Kalian matikan buah hatinya. Kata malaikat, "Nah, iya ya Allah." Allah bertanya, Mada Allah abdi? Apa yang dikatakan hamba? Allah lebih tahu dengan apa yang dikatakan hambanya. Tapi Allah bertanya di sini kepada malaikatnya, Mada Allah abdi? Bagaimana sikap hamba itu ditinggal mati oleh anaknya? Para malaikat itu mengatakan, Hamidah kawas wa Dia memujimu ya Allah. La ilaha illallah. Dan dia beristirja. Dan dia tahu bosnya dia milikmu dan dia bakal kembali kepada Dia memujimu dan mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang dikatakan oleh hamba ya Allah. Maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." bangunkan rumah buat hamba ini. Buatkan rumah untuk satu orang ini. Yang dia memujiku atas musibah yang menimpa. Yang dia kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangunkan rumah untuk hambaku ini. Dan beri nama rumah itu. Rumah pujian. Subhanallah. Jadi ibu-ibu ditinggal mati oleh anaknya. Jangan lupa untuk membangun rumah di surga. Manfaatkan momen itu untuk untuk punya rumah di surga. Karena jangan tenggelam di dalam samudra kesedihan. Kita tidak akan pernah bisa menghidupkan kembali anak kita yang sudah mati. Tapi kita bisa hidup kembali bersama anak kita di rumah ujian sana. Maka katakanlah kalau kena musibah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian minta ganti kepada Allah SWT telah akan diberi ganti yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kena musibah bersyukur sama Allah SWT. Nah, Urwah bin Zubair ketika dia diamputasi kaki, diamputasi kaki, dia mengatakan Alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah SWT, mengatakan Allah, apa itu apa? Kau ngasih aku empat, dua tangan, dua kaki, dan kau ambil satu. Masih tersisa tiga ya Allah. Masih lebih banyak nikmat badan Ketika ditinggal mati oleh anaknya, yang paling bungsu, dia mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, kau kasih aku tujuh, kau ambil satu, masih sisa enam. Maka kalau kita lihat nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Itu sudah paham nikmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa kita. Maka kalau kita kena musibah apalagi kehilangan anak, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dengan nikmat itu. Dan kita tentunya sebelum mengatakan alhamdulillah, sebelum memuji Allah itu kita harus menahan diri kita dengan bersabar. Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ini untuk mereka yang suka ke pasar. Nah, jangan karena dengan kajian ini, oh kalau itu saya mau ke pasar, Ustaz. Tidak. Ini Rasul Shallallahu Alaihi mengatakan dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Baihaqi dan lainnya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala dan Sahih Jami' Rasul mengatakan man dakhala suq faqala إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومنع عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتا في الجنة سبحان الله Subhanallah, الله Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk pasar, Kemudian dia berkata, La ilaha illallah, wahdahu, la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi, wa yumi, wa huwa hayun la yamud, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang baca ini kata Rasulullah SAW ketika masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya seribu dikali seribu kebaikan. Dihapuskan darinya seribu dikali seribu dosa. Dan diangkat baginya seribu dikali seribu derajat. ini berapa? Satu juta. Dan Allah akan memimpin baginya rumah di Subhanallah. Gampang banget Ustaz. Ya kita katakan ini mudah mungkin. Ibu-ibu saya tanya yang suka ke pasar. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah ngaji biasanya jarang ke pasar. Mungkin bapak-bapaknya ke pasar, jadi kita ngomong sama bapak-bapak. Bapak-bapak, ingat nggak doa masuk pasar? Kalau masuk pasar, jarang ingat. Ya. Ini amalan mudah tapi di tempat yang sulit. Amalan ini mudah tapi di satu lokasi yang penuh dengan tantangan dan godaan. Masuk pasar dilihat, oh itu bagus banget. Yang bawa anaknya, yang ini, tahu-tahu sudah belanja ini itu doanya nggak dibaca. Maka sebagian ulama mendoakan hadis ini karena oh, oh, betapa hebatnya, dahsyatnya pahala. Namun Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan dan menghasankan hadis ini dan hadis itu hasan. Dan kalau kita lihat dari kenyataannya susah baca doa masuk ini, mungkin kalau atas ngaji dari sini sehari dua hari baca doa. Iya, baca doa, baca doa. Tiga hari dia bawa barang ya. Wah. Dia lupa. Tapi usahakan. Ini doa mudah. Namun di tempat yang susah, yang sulit, kita harus berhati-hati. Ingat mau masuk pasar ya Allah, mau masuk pasar aku ingin punya rumah ya Allah surga. Baca Quran. Karena pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk pasar itu memantapkan tauhid kita kembali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kita benar-benar meresapi dan menghayati bahwasanya Allah yang berhak disembah Allah yang hidup tidak mati dia yang menghidupkan kalau dia mau menghidupkan aku aku hidup mau mematikan aku aku mati maka doa ini sangat agung sekali dan memiliki banyak manfaat kalau kita menghayatinya yang ke enam ini sudah jam berapa ini? yang Jam 10. Masih bisa dilanjutkan? Yang di luar bisa masuk ke dalam? Coba dikasih jalan buat yang di luar ya. Jangan. Ustaznya duduk, yang jamaahnya berdiri-berdiri nggak enak Ustaz. Ya Allah, tepat tahu ke depan. Yang di luar bisa masuk. Yang ke enam. Yang keenam, tinggalkan kebiasaan berdusta walaupun bergurau. Walaupun bergurau. Ya, bergurau ini kalau nggak bohong nggak enak. Ada orang yang kalau bergurau mesti bohong. Kenapa? Biasanya orang untuk memecahkan suasana yang lagi tegang ya dia ya, cerita-cerita yang bohong, macam-macam, orang pada ketawa-ketawa. Kita juga senang dengerinnya. Senang senang nggak? Soalnya kisah-kisah yang bohong ini biasanya memang memang buat kita tertawa. Dan itu dilaknat. Orang yang berbohong walaupun dalam keadaan dusta nggak boleh. Tetap bohong itu yang namanya bohong. Karena masih banyak umur-umur yang yang benar dan tidak bohong. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث عند روايه الراتب ابو داود الترمذي لكن ابن ماجه الحديث يعني حسن يحتفظ الشيخ بني رحمه الله تعالى رسول الله سكن انا زعيم ببيت في ربة الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi aku menjaminkan sebuah rumah di tengah-tengah surga. Rumah di tengah-tengah surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan dusta walaupun sejak berkurang. Gampang kan? Gampang nggak? Ya, yang biasa berkurau karena nggak semua orang bisa berkurau. Biasanya ada dari mungkin dari jemaah ini ada berapa orang yang ahli gurau. Jadi kalau kumpul nggak ada dia, nggak jadi kan? Pasti diundang kumpul. Kenapa? Oh ini rahasia ini, masya Allah dia kalau datang zen, Ya, kita harus kita. sebagai saudaranya jangan memanfaatkan saudara kita. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia tujuannya memasukkan kenangan di hati kita. Tapi kita jelaskan dosa yang Yang kita kasih tahu dia, dia akan mendapatkan rumah di surga, di tengah-tengah surga. Kalau dia meninggalkan dusta walaupun sudah. Yang ketujuh. Yang ketujuh, meninggalkan perdebatan walaupun merasa benar. Meninggalkan perdebatan walaupun merasa benar. Jadi manusia ini memiliki insting kan mempertahankan pendapatnya. Supaya apa? Supaya tahu anak ini benar gitu loh, ini yang salah. Debat akhirnya dari habis maghrib sampai ada isya. Nanti habis isya kita lanjutkan. Sholat isya. Nah, ada orang seperti itu. Memang dia suka untuk mempertahankan pendapatnya supaya tahu bahwa anak benar, dia yang salah. Kadang-kadang debatnya itu dalam urusan yang yang ringan gitu ya, yang urusan memang masalah mobil gitu banyak. Pajaknya mobil Avanza berapa sekalian? Ya? Satu juta enggak atau dia ribut jadi masalah-masalah yang sepele. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah man taraka al-mira'a wa kana muhibba. Sama ini sebenarnya sambungan dari hadis yang tadi. Wahai Abu Dawud Tirmizi dan Ibnu Majah, aku menjaminkan sebuah rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Saya akan menggambarkan satu hal yang biasa terjadi itu di rumah tangga, di rumah kita. Suami itu hampir sering sekali debat sama ibu-ibu. Ibu-ibu sering debat juga sama suaminya? Sering. Betul bapak? Bapak. Betul. Ribu masalah mau ke Bandung aja yang debat berhari-hari gitu ya. Ngomong oh, sudah. Sing waras Alah. Ya kalau kita nggak perlu aneh bener. Istriana ini salah. Kalau istrinya lagi marah-marah dia debat, bapak ngomong, iya, minta maaf, astagfirullah, aku boleh pendapatmu yang benar, saya doakan aku supaya diampuni oleh ya Allah SWT, selesai urusan di rumah. Betul nggak ibu? Thank you. إياك والميراث إياك fa Inna نفعه qalil. Wahai ananda, jauhilah perdebatan. Sesungguhnya manfaatnya qalil. sedikit manfaatnya debat itu. Wahwa yuhayyul adawata bainal ikhwan. Dan dia itu menumbuhkan api permusuhan di antara saudara-saudara kita. Iya. Dan kita bisa bukti ke dalam hal-hal yang remeh, tidak perlu diperdebatkan ya sudah. Mudah-mudahan pendapat antum lebih kuat, tapi ada mesti mungkin ikut pendapat ini. Wah, oh, nggak bisa nih. Kita debat dulu, kita selesaikan segala. Kita minta maaf. Mungkin pendapat antum yang benar ya sudah bisa katakan untuk masalah-masalah yang memang tidak perlu diperdebatkan. Ya, kita tinggalkan perdebatan itu karena Nabi mengatakan wa in kana muhiqqan Walaupun pendapatnya dia itu yang benar, apalagi dia masih belum tentu benar. Apa saya akan tinggalkan. Di haji, Allah mengatakan, "Faman farada fi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." harap debat-debat di haji. Ya karena itu, sudah kalau yang pendapat itu tak apa apalagi di antara teman-teman sama saudara kalau kita bisa tinggalkan perdebatan tinggalkan perdebatan yang keberapa Alhamdulillah kita hampir selesai punya rumah di surga jadi nanti ini eh, proposal ini bisa ditawarkan ke yang lainnya mungkin ada tetangganya yang punya rumah di surga ya diundang ke rumahnya ya tetangga saya mau undang saya ada proposal supaya kita nggak kontrak lagi oleh hari yang kedelapan menutup celah di antara celah di antara soft sholat, baik itu dengan merapatkan atau kita dengan maju. Kita tutup celah-celah. Sebelum berbincang tentang hadis soft ini, soft adalah salah satu tanda kebersatuan umat Islam. Jabirnya nggak diinjak sama orang nggak sebagian. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ya kita berikan kesadaran kepada umat. Umat ini kan kepentingan kita bersatu. Oke okay lah, kita bersatu soalnya kita saja? Siapa saja. Karena salah satu syarat kebersatuan umat ya dengan menurunkan sok. Kita ambil yang paling mudah. Kita samakan sok kita ketika sholat, waktu ke masjid. Ya kita jelaskan kepada imamnya. Ini orang-orang biar nggak ribut, nggak bertikai. Dan terjadi ketentraman di hati tatkala kaki kita nempel dengan kaki saudara kita. Saudara kita. Siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau tua, kalau saudara Itu hati berkata, hanya saudara aku. Tapi kalau jauh-jauhan, ya kayaknya sholat sendiri. Jadi menutup sholat, menutup jemaah. Dimana kalau kita sudah geser dia bergeser gitu. Iya kan? Geser bergeser. Ya alhamdulillah kalau nggak ada tembok gitu kan. Kalau ada tembok ya dia kan akan berhenti juga nanti gitu kan ya. Sampai kemana kok mau bergeser? Jadi ya kita berusaha untuk karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sadda furjatan fi fi sabbin, man sadda furjatan fi sabbin, Rafa Allah biha daraja wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutup celah di som, niscaya Allah akan mengangkat baginya satu derajat. Subhanallah. Satu derajat Allah angkat kita. Yang kedua, Allah bangunkan rumah di surga buat kita. Mau nggak punya rumah? Oh saya sudah marah, Ustaz. Orang-orang itu nggak mau merapatkan suami. Udah kita belajar terus kita rapatkan. Kita kita diterapkan sensor kita, iya, dia dia memberi geser ya. maaf kalau senjatanya bagus ya minta izin pak saya mau main senjatanya, boleh nggak kita untuk melakukan besok ya pelan pelan kita mau tapi zaman dengan gaya yang praktiknya di lebarkan ini mau pencak silang teman dia kena soknya renggang jadi kakinya itu ya tetap renggang bawahnya nggak renggang atasnya tetap renggang gitu kan. Makanya tetap harus ya bahu dengan kaki diusahakan untuk merapat kita. Merapat supaya hati kita juga ikut merapat dan kita akan cinta ya, dengan saudara-saudara kita yang sok-sok itu. Yang rapat. Yang kesembilan, berhijrah. Ya, Bapak-bapak terus ya saya mau minum ya saya ini nggak enak mau minum yang lainnya nggak minum tapi nggak apa-apa betul nggak apa-apa ya. jadi sekali-kali panitia dikasih air itu jamaahnya udah ada ada ustadz beli sendiri sendiri cuma ya nggak apa-apa dia beli satu bagi dua nggak apa-apa berhijrah Berhijrah ini adalah salah satu syariat Allah yang qaim ila yaumil qiyamah. Akan tetap tegak sampai hari kiamat selama ada negeri orang kafir, ada negeri Islam, ada tempat orang-orang fasik, tempat orang-orang suka berbuat maksiat, itu berhijrah qaim sampai hari kiamat. mana Rasulullah menjelaskan hal itu. Dan kita akan berbicara tentang hijrah ini ternyata bisa membuat kita punya rumah. Orang sekarang dari Indonesia kerja ke Korea. Betul gak? Untuk punya rumah. Setelah dia punya rumah, mati, ditinggal rumah. Itu yang terjadi. Ke Amerika, ke Australia, untuk cari dunia. Padahal hijrah itu untuk cari akhirat. Hijrah yang disyariatkan sudah dari tempat-tempat kafir ke tempat orang-orang Islam ke tempat orang-orang beriman untuk menguatkan keimanan kita, bukan untuk cari dunia. Sekarang orang hijrah dari Indonesia ke Australia, dari Saudi ke London, umpamanya, untuk cari dunia. La ilaha Rasul mengatakan, Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranil kufar. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang kafir, yang hidup aja Rasul sudah berlepas diri. Kok ini pergi, pindah dia dari yang daerahnya Islam pindah ke tengah orang-orang kafir. Ya, Syekh Albani pernah berbincang hal itu. Orang-orang yang pindah ke negeri di kan Syekh Albani hijrah ke mana? Suriah, ke Yordania, karena dia dulu dari tempat-tempat yang memang dia penuh dengan kesyirikan dan maksiatan di Albania sana Syarbani menjelaskan bahwasanya di negeri orang kafir itu kita gimana mau ngomong di sana seperti Islamia, ya, negaranya itu lebih Islami dari negeri Islam. Kita dengar azan di sana. Cukup sebagai keimanan kita kita dengar azan subhanallah ada azan di negeri ini negeri Islam itu jangan mengatakan oh masya Allah di Eropa itu kalau santri masya Allah Gak ada yang dorong-dorongan nggak kayak di Bangkui Indonesia ya kan Apa nggak saya mau pindah ke Australia kenapa ngantrinya bagus di sana subhanallah cuma untuk ngantri di sana Islam ini tauhid banyak amalan-amalan Islam yang masya Allah tidak ada satu persen pun di negeri barat sana kita akan melihat kekufuran di mana-mana, patung-patung di mana kita akan melihat di sana. Belum lagi fitnah turnisa, cobaan wanita, tapi ada seorang ngomong, oh di Eropa itu set, orang-orangnya pakai cadar. Ujung kukunya nggak kelihatan. Kalau musim dingin. <laughs> ya, kalau salju itu uh, cuma matanya pun nggak kelihatan. Kenapa kayak? Nah, eh, karena itu mau pindah, emangnya di Eropa itu selalu musim dingin. Gitu. Kan? Maka tetap yang namanya hijrah itu disyariatkan dari negeri kafir dari negeri Rasul berlepas diri. Karena orang yang berada di negeri kafir Oke, kita bisa sebutkan Alhamdulillah. Anak di sana bisa sholat berjamaah, bisa kumpul sama teman-teman. Siapa yang menjamin anak kita, keturunan kita akan tetap beriman di negeri ini? Nah, dan terbukti sekarang anak-anak orang Islam yang di kafir itu sudah tidak tahu kecuali, iya bapak saya dulu Islam. Dia sekarang seperti yang tadi di Aljazair, rumahnya banyak orang Aljazair tinggal di Prancis, sudah banyak yang tidak tahu lagi dengan Islam, kecuali namanya aja masih namanya Rasul SAW bersabda, Ana za'imun liman amana bi. Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa hajar bi baitin fi rabatil jannah wa baitin fi wasatil jannah wa baitin fi a'la ghurasil jannah. Hadis riwayat Nasa'i dan disahkan oleh Syalbani rahimahullah taala kata Rasul aku menjaminkan sebuah rumah di bagian pinggiran surga di tengah-tengah surga di kamar tertinggi di surga subhanallah bayangkan jaminan yang sudah benar-benar tidak akan mungkin tidak dipenuhi. Bagi siapa? Bagi yang beriman kepada dan Islam. Kemudian pilih hijrah. Hijrah. Ya kita semua Islam Alhamdulillah kita beriman, tapi mungkin sebagai kita tidak hijrah. Ini untuk yang berhijrah dari negeri orang-orang kafir. Ya, sudah beriman, sudah Islam, kemudian dia berhijrah, Allah akan memiliki kepadanya membangun rumah yang sangat indah di tengah-tengah surga, di pinggiran surga, dan di tempat yang tertinggi di surga. Yang ke 10 berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT terus menumbuhkan di hati kita keinginan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala keinginan untuk menegakkan agama Allah Jalla Jalla di bumi-Nya. Yang pertama kita berjihad melawan diri kita sendiri. Hmm. Kita berjihad di rumah tangga kita sendiri. Jangan berkuar-kuar jihad melawan kafir. Subuh tidur dengan jam. Haji. Jihad. Tegakkan syariat Islam. Gimana memang ada orang-orang kayak gini yang jihad-jihad sambil rokok, tapi pakaiannya, bajunya sudah baju Amerika, baju mana? Ya Allah, itulah. Ya, itu dimulai dari diri kita. Kita tegakkan agama Allah di diri kita, di keluarga kita. Kebanyakan orang-orang yang berkuat kuat jihad, ketika diserukan jihad, mereka mengatakan, lima kata alaina kita. Loh, kok suruh jihad ya Allah? Seperti orang-orang munafik yang dia tanya kapan jihad, kapan jihad. Ketika turun jihad, mundur maka kewajiban seorang muslim apa yang sedang dia lakukan sekarang ini? Dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, di pasar, dia tegakkan agama Allah di dirinya. Dia belajar, dia beribadah, dia berzikir. Sampai tak kalah seruan jihad datang, kita sudah dalam keadaan siap untuk berjihad. Jadi jihad itu gak main-main. Karena ada orang-orang di Indonesia itu Allah Saya ketemu sama orang datang ke pedagi, dia cerita, itu waktu pemboman Marriott itu bagus, itu kata dia. Itu mati tuh, Holcim itu kata dia. Anak ngomong, jadi inti ke sana untuk ngebom Holcim, iya. Kenapa nggak datang ditembak, bunuh orang-orang Islam yang lainnya? Oh, iya ya, jadi dia. kita salah waktu itu. Jadi nggak, nggak, mau mereka itu benar-benar kesian. Makanya jangan ngomong yang besar-besar, jangan wudhu kita belum benar, sholat kita belum benar, ya, akhlak kita belum benar. Ini yang harus kita benarkan. Islam itu sempurna. Kalau kita sudah semua kita lakukan, insya Allah agama Allah ini akan tegak di bumi Allah. Bumi ini milik Allah. Betul. Milik Allah dan Allah akan tegakkan. Innal ardu lillah maka Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun liman amana bi wa aslama wa jahada fi sabilillah." Di baitin fi rabatil jannah, wa baitin fi wasfil jannah, wa baitin fi a'la ghurafil jannah. Aku menjaminkan sebuah rumah untuk seseorang yang beriman kepadaku dia Islam dia berjihad dan Allah SWT dengan rumah di pinggiran surga, di tengah-tengah surga, dan di tempat tertinggi di kamar-kamar surga sana bagi yang tadi berjihad, beriman, dan Islam. Jadi Islamnya benarkan dulu, imannya luruskan dulu, baru jihad. Jangan, ya saya ini tauhidnya sudah benar Ustaz. Saya mau jihad, sholat sholatnya dibenarkan. Jadi Islamnya harus benar, insya Allah. Ya kita semua berharap semoga Allah Jalla Jalaluh menegakkan agamanya di bumi Allah Subhanahu ini yang tentunya dengan usaha dari kita kita berjuang dengan Allah Subhanahu di keluarga kita, di diri kita, di istri-istri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu merahmati kita. Yang ke-11 Husnul Khul Husnul Khul akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam di husnul khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah memberikan kesaksian kepada nabinya. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang azim. Bukan disebut kain. Azim ini besar. Aku berat. punya akhlak itu sangat mulia sekali. Orang yang ingin punya rumah di surga, jangan cuma ilmunya. Saya ngaji terus, Ustaz. Tapi sama orang tuanya nggak berakhlak. Ibu salah tuh. La ilaha illallah, itu ibu yang melahirkan. Yang menghidung, yang ngajarin kau ngomong. Sekarang setelah kau kuat, kau bisa ngomong, kau ngomong seperti itu kepada ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Dia panggil ya abadi, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Pelan-pelan yang berakhlak. Dan kalau kita lihat bagaimana ulama salaf, Imam Ahmad bin Hanbal di majlisnya orang-orang itu yang belajar ngaji berapa dan yang belajar akhlak dari Imam Ahmad lebih banyak dari yang belajar ngaji. Maka sebelum belajar ilmu kita perlu belajar ada akhlak kepada kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, khusus lagi kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah angkat suara kita. Jangan pernah halang-halangi orang tua kita dari apa dia mau sama itu baik. Subhanallah. Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tapi gimana ibu saya ini masih berbuat syirik Ustaz? masih ada kurafat-kurafat. Allah Akbar. Nabi Ibrahim bapaknya itu bukan berbuat syirik. Pembikin patung bapak. Tapi tetap dia bapak. Bahkan dia berjanji untuk memintakan ampun buat bapak. Jadi kesetiaan anak kepada orang tuanya itu tidak akan pernah putus. Walaupun orang tuanya kafir. Allah sebutkan wa in jahadaka ala an ma laysa bihi ilmu fala tuti'huma jangan kau taat kalau mereka nyuruh kau berbuat syirik tapi ingat kata Allah wa sahibhuma fid dunia ma'rufa kau harus menemani mereka di dunia dengan jalan baik tapi itu perintah dari Allah maka akhlak yang mulia ini harus kita miliki dengan tetangga kita bagaimana dengan bawahan kita dengan atasan kita dan Rasul mengatakan ana za'imun di baitin fi ahlil jannah Iman hasna khuluhu Subhanallah, aku menjaminkan sebuah rumah di surga tertinggi. Liman hasuna huluku, bagi siapa yang akhlaknya baik. Dan memang asqal mafil nizan yang paling berat kata Nabi di timbangan itu apa? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Maka sekarang mulailah yang biasa angkat suaranya sama istrinya. dia ya, sekarang dipanggil dengan kata-kata yang indah karena biasanya orang ini kalau sudah lama pernikahannya, sayangnya sudah jadi bawah. Sudah Rasul mengatakan khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang paling terbaik buat keluarga. Maka berusaha kita baik kepada istri-istri kita. Betul ibu-ibu? Maksudnya buat bapak, tapi ibu-ibu ingat, ibu-ibu punya kewajiban kepada suaminya untuk berakhlak yang mulia kalau suaminya ngomong didengarkan gitu ya jangan diangkat suaranya kalau lagi bertengkar satu harus ngalah kalau nggak ngalah itu piring jadi piring seng nanti karena kalau sudah pecah akhirnya beli piring seng karena tiap hari main piring-piringan ya itu akhlak yang tidak baik seorang suami yang sudah ngaji ya harus dia hormati istrinya dia sayangi istrinya di rumah tangga dia baik kalau orang tuanya dia baik kepada tetangganya, kepada tetangganya kalau punya rezeki bagi-bagi, kan kasih rezeki. Itu termasuk husnul guru. Banyak orang tidak suka dengan dakwah sunnah karena orang-orang yang sudah ngaji tidak melaksanakan sunnah dengan kita. Ibnu Umar itu kalau motong kambing tetangganya yang Yahudi dikasih, yang Yahudi. Oh, saat ini nggak ngaji, Saat. Itu Yahudi kan sama Ibn Umar. Maka tetap kita akhlak kita kalau punya rezeki kata Rasul SAW tidak bapak tabarakatan saat mana kalau kau lagi masak banyak ikhwahnya bagi ke tetangga dan tunjukkan kita ini tahu sunnah ya kita amalkan jadi bukan cuma tauhid aja itu Islam Islam itu adalah kafah manhaj kamil mutakamil suatu pedoman hidup yang lengkap dan sempurna serta paripurna. Semua. Mau sholat iya, mau zakat iya, mau urusan sama orang juga kita tadi sudah diatur sama Islam dan makanya kita harus husnul kulub. Allah akan memberikan satu rumah di surga yang paling tinggi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itulah beberapa beberapa cara untuk memiliki rumah di surga supaya kita gak ngontrak terus, kita punya rumah walaupun harus nyicil. Dan Ustaz, kapan kita bisa menempati rumah ini? Kapan? Kalau Bapak kapan? Ya. Setelah kita melewati sirot, setelah kita melewati sirot yang di atas neraka jahannam, maka insya Allah kita akan mengoperasi rumah ini. Dan syaratnya satu, kita harus meninggalkan rumah kontrakan kita. Jadi kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita meninggalkan rumah kontrakan kita. Itu dengan ya mati lah. Iya, kita nggak bakal dapat rumah ini kecuali kita keluar dari rumah kontrakan. Kalau masih hidup terus ya nggak bakal dapat rumah. Nah, sebelum pertanyaan silahkan uh, eh, Anda mau tanya boleh? Ada tunjuk boleh jawab ya. Yang mana ya? Nah, yang dekat-dekat Allah. Sebutkan tiga hal. Angkatnya ditutuplah. Nah, tiga hal supaya Anda bisa memiliki rumah di Masya Allah, baca Al-Ikhlas 10 kali yang paling gampang. Ayo, kita eh, gitu membangun masjid, nah. Yang ketiga, udah cukup dua nggak apa, lagi, tambahin dua. Sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, nah. Berakhlak baik ya, yang terakhir akhlak baik, alhamdulillah. Tambahin apa? Ya, di belakang apa? Hijrah. Hijrah enam Ya Allah Ya, ganti yang ke belanja persoalan itu Ya Hijrah berjihad enam Oke, tujuh meninggalkan meninggalkan dusta, bukan berkurang baik. Delapan, belakangnya lebih pilih yang mana juga. <laughs> ya, yang nambahin dua. Oke. Oh, Mana-mana ya? Yaudah kita bagi nanti juga buat yang sudah punya rumah di surga. Alhamdulillah itulah kajian kita hari ini tentang uh, rumah kita masih kontrak. Ya memang kita sampai masih kita tetap kontrak rumahnya. Walaupun sertifikat ada di lemari, suatu hari kita akan keluar dari rumah itu. Kalau nggak mau keluar, kita akan dipaksa keluar oleh anak-anak kita dan kita akan dilemparkan. Kalau anak yang baik, mungkin masih akan dikasih kuburan yang bagus. Kalau anak yang baik, mungkin dilemparkan. Bapak, selamat tinggal. Terima kasih sudah di rumah kita. Kalau dipindahkan, maka kita akan anak-anak yang soleh dan soleha atau mendoakan kita. Dan kalau kita keluar dari rumah kontrakan ini, kita akan pindah ke rumah kontrakan yang lebih bagus, tapi itu bukan rumah kontrakan rumah yang abadi yang tiada rasa susah, tiada rasa duka di sana, yang temboknya dari emas dan perak, yang kerikilnya dari mutiara dan permata. Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Dan ini banyak banget pertanyaan. Saya ambil tinggal berapa lagi, waktu? subhanallah ya kalau itu saya mau tanya berapa pertanyaan yang akan dijawab Mas, kalau pertanyaan besarnya kayaknya kapok kayaknya ketinggalan paling nggak lima ya jadi nanti insya Allah bulan depan atau kapan ada kajian diajarkan ini yang kayak lotre ya jadi ustaznya ambil itu Ya, silotri pertanyaannya ini, bukan yang di atas. Kalau gini kan yang di atas yang diambil ya kan. Tapi bismillah, saya akan ambil kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya akan ngomong. Wallahu Allah. Jadi yang dijawab yang berkaitan dengan topik kita aja. Baik. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa jawab. Nah, Bila Assalamualaikum pertanyaannya pasar adalah tempat yang dibenci Allah. Bagaimana jika dibangun masjid di pasar tersebut? Masya Allah. Mohon penjelasannya. Gimana? Tetap pasarnya dibenci Allah. Masjidnya dibenci oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satu eh, salah satu langkah baik untuk memberikan hidayah kepada orang-orang pasar ini. Ya. Karena kita pernah mungkin pernah dengarlah hadis yang mengatakan yusolli di masjid suqih yang sholat di masjid pasarnya. Di pasarnya dia, dia melakukan sholat, maka alhamdulillah pasar-pasar sudah punya sholat sekarang Ah, pasar-pasar punya masjid bahkan alhamdulillah dan tetap pasar dibenci oleh Allah Subhanahu taala yang dibenci itu yang belanjanya kalau kita jalan menuju masjidnya insya Allah nggak dibenci tetap dan pandangan karena kalau masuk pasar tidak perlu berpandangan khususnya ibu-ibu itu ngelihat ini masya Allah bagus kata dia ngelihat ini bagus kata dia suaminya bu boleh besok pakai uh, kacamata kuda ini. Kita mau ke masjidnya aja. Ada kalau kan ada kajian yang di masjidnya ya, yang dengan menyelamatkan. Iya. Jadi seperti itu tetap ahabul jika ilallahi masjiduha tempat-tempat yang paling Allah cintai di bumi ini adalah masjid-masjidnya dan yang paling dibenci adalah aswa pasar-pasarnya. Ini pertanyaan apa kalau Ustaz membuat makalah untuk materi pembahasan ini? bisa dilihat mungkin di SCDIIS Itu situsnya Sekolah Tinggi Imam Syafi'i Jember. Ya, SCDIIS kayaknya ada di situ. Insya Jadi ini ada yang malas nulis, jadi saya kan tidak tulis. Jadi mau minta yang jadi. bagaimana gambaran kehidupan kita hari hari seorang muslim yang seimbang dunia dan akhirat. Misal Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5 bekerja, Sabtu kajian 3 jam, Ahad acara keluarga, apakah ini masih termasuk sibuk dengan dunia? Subhanallah. Kita ini hidup di Dan orang yang luhur, orang yang dikatakan luhur itu, pakaiannya compang camping. Dan tidak dikatakan orang yang naik versi itu tidak cukup. Tidak. Ada orang yang compang camping pakaiannya, tapi di hatinya cinta sama dunia. Sayang dia nggak punya. Iya. Dan ada orang yang naik versi yang rumahnya MMA, di hatinya ada akhirat dan dunia dia pegang. Maka bagaimana menstabilkan kehidupan kita akhirat dan dunia? Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allah ad-dar akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya Allah mengatakan jangan lupa bagianmu dunia dan dengan apa yang Allah berikan maka carilah akhirat. Kita bekerja nak mulai berangkat kerja, kita baca doa, naik kita berdoa, di tempat kerja kita terus berdoa, kita berzikir, kita jadikan kerjaan kita itu untuk akhirat kita. Ya Allah, aku kalau punya rezeki yang dilakukan baginya. Seperti kerja di sebuah perusahaan, ingat sabda Rasulullah SAW atau ingat firman Allah, Inna Allah Yuhibul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang baik kerja, yang benar kerjanya. Karena banyak orang yang sudah ngaji tahu-tahu malas-malasan malas-malasan kerjanya. Kalau dia saya sudah tidak memikirkan dunia. Di sini kesalahannya. Di tempat kerja kita ada akhirat. Kita tahu bahwa kita tanggung jawab dengan pekerjaan. Allah melihat kita, maka saya akan kita bisa kita, semampu kita, sebagus kita. Tidak perlu dipasang CCTV ini. Karena yang melihat kita atau melihat saya adalah Allah SWT. Jadi bukan berarti kita di tempat kerja kita kita tidak mencari akhirat. Jadi tetap akhirat kita kita cari. Zikrullah. Zikrullah apalagi di Jakarta ini yang penuh dengan kebisingan. Cobalah naik ke duduk. Terus macet pun kita berpikir. Dan kita lihat kehidupan sahabat dulu. Umar bin Khattab yang kerjanya mengembalakan kambing itu gantian ikut kajian. Kalau lagi masanya dia yang mengembala kambing, Umar yang ikut kajian Rasul Dan alhamdulillah di Jakarta ini yang sering ikut kajian itu bapak-bapak apa mimpi? Bapak-bapak yang demen sama kajian itu bapak-bapak apa ibu? Masya Allah. Iya, masya Allah. Nah ini benar-benar ibu-ibu. Kajian kita ada kajian untuk akhwat, untuk akhwat, masya Allah. Bapak-bapaknya kemana ini? Gitu? Jadi kalau yang kajian ibu-ibu, pulang lagi sama ibunya. Pulang kerja, istriku yang tercinta inilah diajarin ibu ini. Jadi belajar apa, ngaji apa. Jadi ngajinya itu bukan cuma satu, istrinya perlu ngaji kapan ada kajian dengan kajian. Tapi ingat ibu-ibu, yang mengaji kadang-kala karena ketemu sohib-sohibnya. gitu kan. Nah, jadi seperti itu untuk menyesatkan kehidupan akhirat dan dunia kita. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu ada yang kaya raya. Itu tidak membuat mereka tidak zuhud dengan dunia mereka. Mereka zuhud. Abdurrahman bin Auf begitu dia kaya. Ketika dia puasa sunnah, ketika dia memakan, dia mengatakan Subhanallah, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair katanya. Dia ketika perang Uhud mati syahid itu mau dimakamkan, mau dikafani. Bajunya kalau ditarik ke kepalanya kelihatan kaki. Ditarik kakinya kelihatan kepala. Itu orang yang sangat kaya pada waktu itu. Dia ingat dengan akhirat Dia mesti puasa sunnah. Dia tinggalkan itu makan. Subhanallah. Seperti itu. Dan salah satu cara untuk menyatakan kecintaan kita kepada dunia supaya tidak suka dunia sering-sering ke rumahnya orang miskin. Ya, duduk sama orang miskin. Duduk sama mereka. Rasul mewasiatkan supaya kita bagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, "Awsani khalili bisalah." Kekasihku mewasiatkan kepada aku dengan tujuh hal. Salah satunya adalah hubbil masakin wa minhu. Agar aku cinta subhanallah agar aku cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya berwasiat, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar wa hubbal malaki. Cintakan kepada aku ya Allah orang-orang miskin. Maka kita untuk menyitabkan kecintaan kita kepada dunia, duduk sama orang miskin soalnya kita nggak cari manfaat kalau menurut orang miskin. Tapi kalau bermainnya ke rumah orang kaya, ya siapa tahu ada dibawa pulang. Masih ada yang cari manfaat kalau kita lihat teman kita. Tapi kalau ke rumahnya orang miskin, datang ke rumah. Ongol, duduk sampai ibu Omar radhiyallahu taala. Kalau dipanggil sama orang miskin, "Pak, makan di rumah." Datang dia mah. Kaki kita harus melatih diri kita jadi minyak Afrika dunia itu bukan hanya dengan kajian, bukan hanya dasar kajian dengan sekarang ini alhamdulillah ada radio roja, ada Pengusun, di mana mana kita bisa dengar ilmu. Sebenarnya yang terpenting kita jangan lupa untuk selalu fadkurullah zikran kathira ingat sama Allah yang banyak sekali. Terus zikir aja, kemanapun berzikir. Ada bizikrillah, tatma'innul puluh. Jadi banyak orang-orang yang sudah ngaji ini belajar doang amalnya kurang. Ilmunya banyak, amalnya kurang. Akhirnya hatinya kelas kadang-kadang. Wallahu a'lam seperti itu. Ini yang keberapa? Yang ke tiga. Tiga. Tiga. Subhanallah. Assalamualaikum bagaimana hasilnya jika kita masih memiliki cicilan rumah dan mobil dan bagaimana menghindari hal ini atau malah melengkapi hal ini agar kita tidak terlibat. Nah,